Yang pertama mudminu al-khamri. Orang yang kecanduan. Kecanduan khamr. Orang yang terus menerus minum khamr dan dia tidak mau bertobat darinya yang kedua, waqati'ur rahmi dan orang yang memutus silaturahim. Dan yang ketiga wa musaddikun bisihri. Yang ketiga yaitu orang yang membenarkan adanya perbintangan dia membenarkan ramalan-ramalan dengan perbintangan. Hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Hadis disebutkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan juga Imam Hakim. Wa waffaqahu Az-Zahabi disahihkan oleh Imam Hakim disepakati oleh Imam Az-Zahabi Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah fal hadis bi majmu'i tariq dan hadis kalau dikumpulkan jalan jalur-jalurnya itu mencapai derajat hasan. Karena hadis yang seperti ini barakallahu fikum juga datang dari jalur sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan fal hadisu bimajmu'i dan hadis kalau dikumpulkan tariqain dari dua jalur ini Abu Musa dan Abu Sa'id hadisnya hasan demikian kata Syekh Albani dalam kitab beliau As-Sahihah hadis nomor 678 kembali kepada pelajaran yang pertama dari Abi Musa. Siapakah Abu Musa? radhiyallahu anhu Abu Musa beliau bernama Abdullah ibni Qais Abdullah ibni Qais dan beliau sahabiyun jalilun Mashhur sahabat yang mulia dan terkenal. Namanya Abdullah ibni Qais. Dan beliau masyhur bi ismihi wa kunyatihi. Beliau masyhur dengan namanya dan kunyahnya. Datang ke Madinah ma'a Ja'far dan beliau diangkat oleh Nabi alaihi salam pada sebagian negeri Yaman ditunjuk sebagai pemimpin di sebagian negeri Yaman demikian pula Umar bin Khattab mengangkat beliau sebagai pemimpin di Basrah dan Utsman mengangkat beliau di Kufah. Jadi beliau termasuk sahabat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dipercaya mengurusi urusan kaum muslimin. Dan beliau masyhur dengan suaranya. Beliau diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Al-Quran. Suaranya yang sangat bagus. Dan beliau wafat di Kufah. Ada yang mengatakan wafat di Makkah tahun 50 Hijriyah radhiyallahu anhu itu sekelumit tentang sahabat Abu Musa al Ashari radhiyallahu anhu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulu al-jannah." Tidak akan masuk surga. Ada tiga golongan orang yang tidak masuk sorga kalimat seperti ini disebutkan oleh para ulama tidak masuk sorga ini disebut dengan nusus al-wa'id dalil yang berisikan ancaman nah ancaman adanya tiga golongan manusia yang tidak masuk surga. Nas seperti ini sebagian ulama mengatakan tamuru kamajaat Biarkan lewat sebagaimana yang telah disebutkan dari Nabi. Artinya tiga golongan orang yang tidak masuk surga sudah tidak perlu ditafsir yang lain. Itu kata para ulama tamurruha kama ja'at. Diterjemahkan kalimat tersebut seperti yang datang. Kenapa? Kalau diterjemah seperti itu tidak masuk surga tiga golongan. Orang kalau mendengar menjadi takut. Orang begitu mengetahui kalimat terseperti ini khawatir. Karena ini ancaman. Jangan-jangan dia termasuk dari tiga golongan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata saya Soleh Fauzan, ayat atau hadis yang seperti ini tamurru kama ja'at. Lewat terjemah sebagaimana yang datang. Tiga golongan. Tiga golongan kata para ulama ini bukan sebagai batasan. Penyebutan tiga ini bukan sebagai batasan. Maksudnya ada di sana beberapa perkara yang menjadikan sebab orang tersebut terancam dengan kalimat seperti ini tidak masuk surga contoh dalam hadis Bukhari la yadkhulul jannah namam tidak masuk surga orang yang mengadu domba qattat hadis Bukhari jadi Orang yang mengadu domba ini diancam dengan ancaman yang sama. La yadkhulul jannah namam. Berarti ini termasuk di luar tiga golongan. Sehingga penyebutan tiga golongan itu bukan batasan. Tiga golongan yang tidak akan masuk surga. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi al-jannah. Apa itu jannah? Jannah kata Syekh Saleh Utsaimin, antum lihat kitabnya. Jannah hiya ad-dar. Jannah adalah tempat allati a'addaha Allah yang Allah telah siapkan li auliyaihi almuttaqin Tempat yang sudah disiapkan untuk para wali-wali Allah yang bertakwa. Wasumiyat bidalik dan dinamakan dengan jannah. Jannah kalau diterjemah kebun tapi diterjemah oleh kita surga likasrati asjariha karena surga itu banyak pohon-pohonnya li'annaha tujinnu fiha man fiha aitastatiruh karena pohon-pohon itu tujinnu menutup menutupi man fiha orang yang ada di dalam surga aitas taruhu aita tutup dengan kebun yang ada pohon-pohonnya yang rindang iya itu surga buahnya didekatkan oleh Allah la maqtu'atin wala mamnu'ah buahnya didekatkan oleh Allah dan buah itu terus tidak pernah putus, tidak mengenal musim. Dan tidak tercegah terlarang orang untuk memetik buah tersebut. Surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dan diantara golongan orang yang diancam tidak masuk surga Kata beliau yang pertama mudminu al-khamri. Apa itu mudminul khamri? Huwa alladhi khomro khamra Mud Mudmin kecanduan adalah orang yang banyak minum khomer. Orang yang banyak minum khomer. Iya. Itu namanya mudmin. Bahasa kita kecanduan. Kalau ndak minum pusing. Iya. Justru kalau ndak minum katanya lemes. Iya. Tidak semangat. Sehingga selalu di tangannya ada khomer. Wal khomru, lalu apa itu khomer? Kalau orang kita menerjemah minuman keras Padahal yang namanya minuman itu cair Ya Tapi kenapa diistilahkan minuman keras Miras minuman keras Padahal minuman itu cair Iya Maka dikatakan khomer Kata Syekh wal khamru hadduhu haddahu rasulu dan khamr telah didefinisikan haddahu telah didefinisikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kullu muskirin khamrun segala yang memabokkan segala yang membuat mabok itu adalah homer. hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim wa mana askara dan arti muskir askara ay ghadab ghatta al-aqla menutupi akal akal sehat jadi tertutup akal yang sehat jadi hilang kesadaran setelah makan atau minum sesuatu yang menjadikan hilangnya tertutupnya akal iya sehingga dikatakan khomer kalau orang tersebut minum menjadikan akalnya tertutup atau majnun. Apa itu majnun? Tertutup. Kalau orang majnun gila itu memang akalnya sudah apa? Tertutup. Iya. Tapi ini orang yang tertutup kalau ada sebab minum atau makan. Sering diistilahkan tadi minuman keras. Walaisa, namun perlu diingat. Sedikit atau banyak segala jenis minuman atau makanan kalau dimakan atau minum, diminum menjadikan akal tertutup haram. Kenapa haram? Karena itu namanya khomer. Iya. Walaysa kullu ma ghattal akla huwa khamrun. Tapi perlu diingat. Tidak semua yang menutupi akal itu khamr. Contohnya apa? Fal bensin. Bensin. Laisa bi khamrin. Itu bukan khamr. Mungkin kalau orang minum bensin akalnya jadi uh, hilang tapi itu bukan namanya khamr wa idza syariba dahduhnan fa akhma alaihi atau ada orang minum cuka cuka atau yang sejenisnya kalau dia minum jadi pingsan falaisa dzalika bi khamrin itu juga tidak dikatakan khamr. Wa innamal khamru namun dikatakan khamr alladhi yughattal aqla ala wajhil ladzah. Ini. Yang namanya khamr adalah yang menutupi akal dari sisi menimbulkan kelezatan. Watorb Torb itu orang jadi apa namanya bergoyang sendiri, ngom ngomong sendiri ya. Jadi ada unsur lazah. Apa itu lazah? Kelezatan. Jadi katanya orang yang minum homer kata mereka pindah alam. Hmm. Play, apa play? Terbang ke alam lain. Nah, di saat terbang ke alam lain itulah dia mendapatkan katanya kelezatan. Hmm. Yang tadinya pengecut jadi apa? Pemberani. Yang jadinya tadinya penakut katanya jadi apa? Pemberani. Iya, alamnya sudah beda. Hmm. Itu kata mereka. Barakallahu fikum. Jadi saya ulangi yang namanya khamer sesuatu yang diminum atau dimakan lalu menimbulkan tertutupnya akal dan menimbulkan kelezatan sehingga fatajid kau dapatkan asyaribu yahussu annahu fi manzilatin azimah wasa'ada sehingga kau dapatkan orang yang minum khamr itu merasakan fi manzilatin adzima di kedudukan tempat yang agung dia mencapai kedudukan yang sangat besar Wasa'adah katanya mencapai kedudukan kebahagiaan. Jadi mereka terasa bahagia hidupnya. Manakala bisa menelan sabu-sabu, dihirup, play katanya, alamnya menjadikan tenang, senang kata mereka. Sehingga oleh karena itu dikatakan homer. Berkata seorang penyair, ketika menggambarkan Homer. Wa nasrabuha fatarokna mulukan wa asadan ma yuhni'uha al-liqa. Kata mereka, wa nasrabuha dan kita meminum Homer. Fatarokna muluka kita tinggalkan kerajaan-kerajaan itu wa asadan dan singa pun singa singa yakni asada ma yahna'uha al-liqa ketika bertemu kita tidak pedulikan artinya dia telah mencapai alam lain yang tidak pernah dicapai oleh para raja dan mereka mendapatkan keberanian sehingga singa pun kata mereka tidak dipedulikan tidak ada rasa takut kata mereka itulah orang yang minum homer katanya mereka mencapai puncaknya kebahagiaan sehingga rela membeli obat terlarang sabu-sabuka, ganjaka dengan harga yang mahal. Kenapa? Karena kata mereka untuk mencapai alam yang membahagiakan itu tentunya mahal. Sungguh setan telah mengelabui dunia mereka. Barakallahu fikum. Qala Hamzah bin Abdul Muttalib berkata Hamzah bin Abdul Muttalib wa kana qad sakara qabla tahrimil khamr Hamzah pamannya Nabi beliau salah satu pamannya Nabi SAW yang masuk Islam beliau bercerita sebelum turunnya ayat pelarangan minum khamr Wakot kana sekar. Dia bercerita di saat teler. Mabuk. Qabla tahrimi al khomri Sebelum diharamkan Homer, Karena orang jahiliyah dulu itu paling jago minum Homer. Hmm. Gentong-gentong disiapkan di rumah-rumah mereka berisikan Homer. Hidup mereka selalu bersandingkan homer Itu mereka. Sehingga manakala mereka minum homer ini sebelum turunnya ayat. Haramnya homer Hamzah bercerita. Wahal antum illa abidu abi. Lihat orang mabok. Beliau mengatakan, wahal antum, bukankah kalian illa abidu abi kecuali hamba bapakku Ya, Hamzah ketika itu mengucapkan kalimat yang tentunya ini tidak pas dia mengatakan tidaklah kalian itu kecuali hanya hamba bapakku seharusnya hamba Allah bukan hambanya manusia tapi begitulah para hadirin orang yang sedang mabok tidak sadar apa yang dilakukan tidak sadar apa yang diucapkan ini Homer dan Nabi mengatakan Homer itu umul khobais induk dari segala bentuk kekotoran dosa. Orang kalau sudah minum homer kecanduan, maka tidak pedulikan lagi harta halal atau haram. Mencuri dia, merampok dia. Orang kalau sudah kecanduan homer tidak peduli lagi tak kalah sudah eh, mabok Apakah dia akan berbuat zina atau yang lainnya? Tertutup akal sehatnya. Maka inilah barakallahu fikum yang namanya khabar falladhi yughatta al-akla ala sabili laddah muharram. Maka segala jenis yang menutupi akal ala sabili laddah dalam bentuk kelezatan dalam jalan-jalan yang dengannya diperoleh kelezatan muharramun itu diharamkan bil kitabi was sunnah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah sehingga kalau ada orang minum atau menelan pil pil apa misalnya yang dari uh, tablet entah itu ganja, heroin, sabu-sabu. Naam. Itu karena menghilangkan akal sehat dan menimbulkan kelezatan haram. Walaupun dalam Al-Quran tidak ada kalimat ganja, heroin, sabu-sabu, tidak ada. Yang ada ialah innamal khomru tidak lain khomer wal maisir judi wal ansab mengadu nasib wal azlam dan memberikan sajen kepada berhala rijzun kotor min amali syaitan termasuk perbuatannya syaitan jadi pantas kalau itu perbuatan seton menimbulkan berbagai macam kerusakan. Dan homer kata Ibnu Qayyim adalah jenis dosa yang kerusakannya pada jasad atau akal. Iya. Taib barakallahu fikum. Sehingga dari situ waman istahallahu fahuwa kafirun Siapa yang menghalalkan khomer kafir. Kenapa kafir? Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran Di dalam surat Al-Ma'idah Taib Fahal antum muntahun Pada ayat tadi Inamal khomru Apakah kalian muntahun berhenti? dari minum khomer ya. Umar bin Khattab saat mendengar ayat ini langsung mengatakan intahaina intahaina intahaina ya Rob kita berhenti kita berhenti kita berhenti wahai Rob kami lihat ketundukan Umar bukan hanya Umar bin Khattab Sahabat tak kalah dibacakan ayat ini langsung menuang. Gentong-gentong khomer di jalan-jalan. Ini menunjukkan ketundukan para sahabat setelah mereka bertauhid. Bertauhid mengenal hak Allah yang harus ditunaikan taat dan tunduk kepada Allah. Walaupun khomer lezat bagi mereka enak kata mereka tapi karena Allah Rabbul Alamin mengharamkan tiada kata lain kecuali dibuang beda zaman sekarang sudah tahu kerusakannya masih umpet-umpetan orang di penjara saja kadang masih bisa apa melakukan transaksi nauzubillah min zalik ini menunjukkan betapa Homer adalah sesuatu yang sudah nyata rusak kerusakannya masih saja sebagian orang terbawa. Lalu bagaimana dengan kerusakan bid'ah, syirik yang itu jauh lebih besar madorotnya bagi agama kita, dunia kita. Samar kadang orang. Iya kalau orang mereka memperingati naik turunnya Nabi Isa sebagian umat Islam memandang ini baik ini bagus ayuhanas padahal sudah cukup bagi kita Kehidupan para salaf adalah kehidupan yang terbaik dalam menjunjung tinggi siar-siar Islam. Demikianlah kesamaran. Sesuatu yang sudah jelas kadang samar. Apalagi sesuatu yang kadang tidak diketahui kadar ilmunya oleh kita. Tapi kembali kepada pelajaran, maka siapa yang menghalalkan homer kafir illa ingkana kana nasyian bibadiyatin ba'idah kecuali orang yang tinggal atau tumbuh berkembang di badiah ba'idah di kampung yang jauh dari ilmu mungkin dia tinggal di hutan kalau di negara kita jauh dari sumber ilmu sehingga tidak ngerti ini Homer dikiranya Homer adalah terwakili dengan salah satu merek minuman keras saja ada satu merek yang dia pada ini baru namanya Homer tak kalah dia minum ramuan tertentu yang ketika dia minum mungkin namanya tuak atau apa Ternyata menjadikan akal sehatnya hilang dan terasa lezat itu juga namanya homer. Walaupun tidak dijual bebas, racikan sendiri. warakallahu fikum. Sehingga kalau mungkin dia jauh dari dunia ilmu, tidak sampainya ilmu atau mungkin yang kedua hadis ahdin bil Islam. Orang yang baru masuk Islam mungkin tidak ngerti hukum Homer gitu wala ya'lam al hukma syar'iyya fi dzalik mungkin dia tidak tahu hukum syariat khomer itu fa innahu yu'arraf orang yang baru masuk Islam atau jauh dari ilmu Islam dia tidak tahu hukum khomer yang pertama yu'arraf diberitahu Walayu kafir tidak dikafirkan. Bimujarradi ingkari ingkarihi tahrimah. Hanya sekedar mengingkari keharamannya Homer. Kenapa dia mengingkari? Kan ternyata belum tahu. Hidupnya di tengah hutan, tidak ada ilmu dan dia juga baru masuk Islam mungkin. Tapi kalau dia tinggal di negeri yang di situ tersebar ilmu masyarakat juga menghukumi homer itu perbuatan bagi yang minum perbuatan tercela sampai hukumannya apa dicambuk 80 kali yang minum khomer cambuk 80 kali cambukan itu hukumannya Barakallahu fikum. Jadi bukan barang yang hebat kalau bisa minum homer. Kadang anak muda ketika dia muda tersulut kalimat temannya. Ah kamu tidak gentle. Saya semalam bisa dua botol. Kamu baru satu gelas sudah mundur. <laughs> Lihat anak muda sekarang jauh dari majelis ilmu disibukkan dengan dunia akhirnya barang yang tercela di tengah masyarakat bukan aib lagi barakallahu fikum barang yang sudah ada jelas hukumannya jadi tidak tahu sanksinya jangan disalahkan kalau banyak kerusakan di tengah masyarakat kita Selanjutnya <coughs> yang kedua qauluhu sabda nabi orang yang terancam tidak masuk surga yang pertama tadi orang yang kecanduan homer maka orang yang menjual orang yang menjadi penadah orang yang membuat orang yang membawa semuanya itu dapat dosanya mungkin ada yang mengatakan saya tidak minum cuman jual sama dapat dosanya memfasilitasi kerusakan oh, saya tidak jual saya cuman bikin sama dapat imbas dosanya karena memberi kemudahan Barakallahu fikum. Maka kalau itu merusak akal, agama mencegah. Agama ini menyayangi kita. Harta jangan dirusak, jiwa jangan dirusak. Agama menjaga akal kita. Taib yang kedua sekarang orang yang terancam tidak masuk jannah qati'u rahmin orang yang memutus rahim apa itu rahim ar-rahim humul qorobah rahim adalah kerabat rahim itu maknanya adalah kerabat handetolan jadi orang yang memutus hubungan ar-rahim kerabat teransam. Layat hulul jannata qati' dalam hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari disohikan oleh Syekh Albani dalam Adabul Mufrad tidak masuk jannah qati' orang yang memutus silaturahim dengan kerabatnya. Dalam surat Al-Anfal 75 Allah berfirman Wa ulul arhami ba'duhum awla bi Wa ulul arham dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim kerabat ba'duhum awla bi sebagian mereka adalah mencintai atas sebagian.